بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه باب الصبر قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وقال تعالى ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وقال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين بارك يا أيها الذين آمنوا اصبروا wasabiru. Hei orang-orang yang beriman, sabarlah. Wasabiru. Ini untuk musyarakah ini ya. Dan lawanlah dengan kesabaran. Saling sabarlah gitu. Pertama, kita harus sabar. Kedua, kita harus lebih sabar. Maksudnya gimana? Orang kafir itu loh. Dalam dakwahnya itu sabar. Telaten. Mereka siap juga perang sampai luka, sampai anaknya yatim. Lah kamu biru lebih sabar. Yang kafir aja dakwah masuk ke hutan-hutan, inti yang mukmin tidak mau. tak Ustaz ke sana. Lah, ya repot. Wasabiru, harus lebih sabar kamu. Harus lebih tangguh kata orang sekarang. Harus lebih siap. Harus lebih payah gitu. Mereka bisa sabar dengan kegugurannya, dengan kesesatannya. Kenapa kamu tidak bisa sabar dengan kebenarannya, dengan keimanannya? Isbiru wasabiru gitu. Hah? Walanabluwannakum Benar-benar aku Allah menguji kamu Bisyai'in dengan sesuatu minal khauf daripada ketakutan Takut eh? Melarat Takut sakit, takut gempa, takut gunung meletus, takut, takut macam-macam. Pasti ada diuji itu nanti. Bu, nanti ada gempa di Pasuruan. Apa nanti ada lindu di Pasuruan. Ada ketakutan pasti. Tidak ada ceritanya di dunia ini tidak pernah takut orang itu. Ya, pasti ada ketakutan supaya tahu aja bahwa manusia itu pasti memerlukan perlindungan daripada pencipta. Wal dan lapar akan diuji daripada rasa lapar, bukan karena harus tidak punya makanan. Ada makanan tidak bisa makan. Kenapa? Dikasih mah tinggi. Mau apa? Hah? Ya tetap lapar dia. Sampai diinfus. Itu yang diinfus-infus itu. Kadang-kadang dia punya uh, supermarket. Punya supermarket tapi tidak bisa makan isinya. Kenapa? Dia sakit, infus. Hmm. Wa amwali wal anfus. Dan dengan dikurangi daripada harta-harta manusia dari itu dan jiwa-jiwanya. Dicurikah? Ditipukah? Kebakar rumahkah? Pekerjaannya di bangkrutkah? Atau jiwanya dikurangi? Ada yang mati keluarganya kah? Wathamarat atau hasil-hasil buahnya? Hasil tanaman buahnya? Semuanya itu bisa terjadi semuanya atau salah satu di antara cobaan ini terjadi. Cuma wabashiris sabirin, berilah kabar orang kabar gembira, kabar keberuntungan, kabar yang senang bagi orang-orang yang sabar. Lah. Lapar, sabar. Kena musibah ada yang meninggal, sabar ada yang ia takuti terjadi Sabar, sabar, sabar, sabar Semuanya sabar Maka beri kabar gembira Kongkong seneng wong sing sabar itu kok kan gitu. Cirinya gimana kalau orang sabar? Orang sabar itu menyatakan alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika ia mendapatkan musibah dia menyatakan innalillah kami milik Allah wa inna ilaihi raji'un dan kami semuanya adalah kembali kepada pemilik pemiliknya. Kita semuanya milik Allah. Dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemiliknya. Nih. Ente punya kepala enggak? Ini ada kepala saya. Ini tangan saya. Kambing punya kepala enggak? Punya. Punya kaki. Cuma kambing ini, kepalanya kambing, kakinya kambing itu, isi perutnya kambing, semuanya menjadi hak milik pemilik kambing. Karena itu kalau kambing itu digorok, kepalanya tadi itu diguli kambing harus mau, tidak berdaya dia. Kakinya dibuat tim, kambing harus mau, tidak berdaya dia. Kata kambing, itu kaki saya, kakimu itu milikku, kata pemiliknya kepalanya kamu itu milik milikku. Itu anak saya kata kambing. Anak kamu itu milikku. Kamu walaupun punya kepala, punya kaki, tapi bukan milik kamu sebenarnya. Kamu semuanya itu adalah milik pemilik kambing. Begitulah juga kita punya anak, kita punya harta, kita punya diri kita, kita punya kepala kita. Sebenarnya itu semuanya milik daripada pemiliknya itu Allah Subhanahu wa taala. Satu saat mungkin Allah mengendaki kepala kamu lepas, kaki kamu lepas, keluarga kamu lepas, harta kamu lepas, maka disitulah kamu harus menyatakan dengan ikhlas innalillah wa inna ilaihi rajiun. Memang kita ini adalah milik Allah dan kita kembali kepada pemilik pemiliknya. Sama dengan kambing dari itu innalillah ya aku ini pemilik daripada pengembala dan apa terserah kau aku sudah. Kata dipotong, kata buat sate, kata buat gulai, itu terserah. Begitulah juga kita semuanya. Kalau dapat musibah, yang ikhlas ngomong begitu. Lah kalau sudah ikhlas ngomong begitu, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Merekalah orang yang akan mendapatkan salawat dan rahmat Allah dan itulah orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.